Saat ini kita masih berada dalam bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rajab. Marilah kita senantiasa mengisi bulan yang sangat mulia ini dengan berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita berharap dengan demikian Allah berkenan untuk menerima seluruh amalan ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Masyarul muslimin, bulan Rajab sangatlah mulia, banyak amalan-amalan ibadah yang bisa ditingkatkan pada bulan Rajab. Termasuk adalah meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Tapi juga bulan Rajab ini sangat mulia menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi sekalipun sebagian pendapat ulama mengatakan hadis ini ada hadis dhaif tapi masih dapat dipergunakan sebagai landasan fadhailul a'mal yaitu mengamalkan perbuatan alias amalan-amalan yang mulia, kesunahan di dalam beramal mulia. Menurut Imam al bahyaki bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab." Sesungguhnya di surga itu ada sungai yang diberi nama Rajab. Asyaddu bayadun minal laban yang mana warna airnya itu lebih putih daripada air susu wa ahla minal asal dan airnya itu lebih manis daripada madu barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan rojab saqahullah min dhalikan nahr maka Allah akan berkenan untuk memberi minum dari sungai tersebut rawahul baihaqi diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi. Berarti kalau menurut keterangan ini di surga sudah ada sungai yang namanya Rojab dan kita umat Islam perlu untuk berlomba-lomba mendapatkan air yang mengalir dalam sungai tersebut. Jadi diriwayatkan bahwa airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Kalaupun ini hadis dhaif, misalnya Ternyata keterangan ini tidak benar misalnya. Sedang kita berpuasa pada bulan Rojab, pasti tidak ada salahnya. Kenapa? Karena orang berpuasa pada bulan apa saja di hari-hari yang tidak diharamkan oleh Allah oleh syariat seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ayam mutasyrik yang diharamkan itu kita tidak melakukan puasa sunnah, tapi ini di waktu-waktu yang diperkenankan untuk berpuasa dan kita berpuasa maka puasa kita pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau hadis ini memang benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, tentu juga kita tidak akan rugi mengamalkan puasa walaupun sehari pada bulan Rajab. Sehari saja demikian pahalanya apalagi kalau lebih daripada sehari. Masyarakat muslimin ada lagi amalan baik yang perlu ditingkatkan pada bulan Rajab menurut para ulama adalah Kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita di dalam keseharian banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka pada bulan Rajab inilah yang mana bulan Rajab ini sama halnya mempersiapkan diri untuk masuk bulan Sya'ban dan Ramadan, hendaklah kita berusaha untuk membersihkan diri dengan banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beliau banyak berpuasa pada bulan Syaban. Lantas beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa banyak sekali pada bulan Syaban? Maka beliau menjawab, bulan Syaban adalah bulan yang dilupakan oleh banyak umat Islam atau banyak orang yang mana mereka ini lebih memperhatikan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Menurut para ulama ini berarti pada bulan Rajab banyak di kalangan para sahabat yang melaksanakan ibadah-ibadah puas-puasa dan lain sebagainya sedangkan bulan Syaban itu Nabi ingin menghidupkannya. musim muslimin ada lagi di antara amalan-amalan ibadah yang ditekankan atau dianjurkan pada bulan Rajab adalah bersodakoh yang mana bersodakoh pada bulan Rajab ini pahalanya sangat besar dan manfaatnya juga sangat besar sekali tentunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati tentang sodako itu sendiri. Beliau bersabda, sodako itu sirri tutvu berrob. Bahwasanya sodako yang tersembunyi itu bisa tutfi'u memadamkan ghadabar berrobi kemurkaan Tuhan. Jadi sodako itu sirri sodako yang disembunyikan maksudnya adalah kalau kita bersodako orang lain tidak tahu itu tutfi'u bisa memadamkan Godobar Robi kemarahan atau kemurkaan Tuhan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Masal muslimin, hebat memang orang yang banyak sodako ini dan pengaruhnya di pada diri sendiri juga tentunya pada orang-orang yang mendapatkannya. Maka orang yang mendapatkan sodako itu akan bersyukur kepada Allah dan juga sebagian mereka memohonkan ampun bagi orang yang bersodako karena itu marilah pada bulan yang sangat mulia ini kita banyak-banyak bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan konon, masya muslimin, ada seorang laki-laki yang ingin sekali mengamalkan sodakoh. Kemudian beliau ini sengaja bekerja selama satu tahun dengan niat di samping untuk memberi kehidupan keluarganya, beliau ini sengaja ingin mengumpulkan uang selama satu tahun untuk disodakohkan. Ringkas cerita, setelah satu tahun dengan pekerja yang luar biasa maka dia bisa menabung untuk sodako itu sebanyak puluhan dinar barangkali saya gampangkan kalau sekarang puluhan juta atau mungkin sebut saja 50 juta maka pada tahun pada satu tahun berikutnya orang ini sengaja ingin bersedekah yang tidak diketahui oleh orang banyak tatkala habis sholat subuh orang tersebut orang baik ini keluar ke pasar kemudian dia menemukan ada seorang wanita yang pakaiannya lusuh dia beranggapan tentu wanita ini adalah orang yang fakir dan miskin maka aku beri sodako dia maka diberikanlah uang 50 juta itu kepada si wanita setelah itu dia pulang dan si wanita tidak tahu siapa jadi diri dari orang laki tersebut ringkas cerita pada siang hari tatkala si laki ini kembali ke pasar untuk memenuhi hajat-hajatnya, maka orang di pasar itu heboh dan mengatakan tadi pagi ada seorang pelacur yang mendapatkan rezeki tiban. Ternyata yang mendapatkan sodako itu diterima oleh seorang pelacur. Maka si laki itu merasa menyesal. Kalau demikian akan aku ulang lagi sodakohku. Maka dia bekerja selama satu tahun berikutnya. Persis kejadiannya pada tahun berikutnya dia bersedekah dan mendapati seorang laki-laki yang tanpa baju dalam keadaan pakaian lusuh. Ringkas cerita, ternyata si laki-laki yang tanpa baju itu adalah seorang maling atau pencuri. Maka si laki ini merasa menyesal dan mengatakan, kalau demikian aku akan bersedekah lagi dan bekerja lagi selama satu tahun. Aku akan bekerja lagi selama satu tahun untuk bersedekah berikutnya. Ringkas cerita, ma'asyal muslimin, Begitu satu tahun maka si lelaki itu mendapati seorang kakek-kakek yang sudah berjalan dengan tongkatnya tertatih-tatih. Maka diberikanlah dia mengatakan sudah jelas kalau orang ini tidak mungkin seorang pencuri atau orang yang jelek tidak mungkin, melacurkan diri juga tidak mungkin, sudah kakek-kakek, pasti ini adalah pilihan yang tepat bagiku. Maka setelah diberikan, ternyata ringkas cerita Orang-orang pasar rame, heboh, ternyata si lelaki tua, kakek-kakek itu adalah orang yang paling kaya di kampungnya dan paling pelit tidak pernah mengeluarkan zakat maupun sodako. Ringkas cerita, orang laki-laki tersebut mengatakan mudah-mudahan apa yang aku lakukan tetap mendapatkan fadilah bersodako atau sodako itu siri dan mudah-mudahan aku kelak mendapatkan perlindungan dari kemurkaan Tuhanku. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ma'asyal muslimin. Setelah 20 tahun berikutnya, barulah si lelaki ini menyadari. Saat itu di kampungnya ada pengajian besar. Mendatangkan dua orang ulama. Yang ringkas cerita, usai dari pengajian itu, berceritalah dua orang ulama ini bahwa sebenarnya beliau berdua ini berasal dari kampung tersebut. Dan menyebut nama ibunya, profesi ibunya, ternyata dua ulama yang luar biasa kayak keilmuannya ini dulunya mempunyai seorang ibu yang pernah menjadi pelacur dan bertobat gara-gara tatkala menjadi pelacur Sobo itu si ibu berdoa, ya Allah, sudah lama aku melacurkan diri. Aku ingin engkau memberikan sekali saja ya Allah rezeki yang halal. Setelah itu aku akan bertobat dan alhamdulillah saat itu kata kedua ulama mengatakan ada orang baik yang mensedekainya sebanyak 50 juta kemudian bertobatlah si ibu. Demikian juga dengan si maling jadi itu. Dia bertobat karena mendapatkan sodako 50 juta. Kemudian pada akhirnya mereka pada akhirnya lelaki itu tahu bahwa pengaruh sodako 50 juta tahun lalu itu luar biasa pengaruhnya kepada kemasyarakatan atau hidup di masyarakat. Bagaimana dengan si lelaki tua maka selagi tua itu diriwayatkan dia pindah kampung ke kampung sebelah. Tatkala usai mendapatkan sodako itu dia malu dan mengatakan aku adalah orang paling kaya dan aku belum pernah sodako zakat pun tidak pernah mengeluarkannya maka sejak ini aku bertobat kepada Allah maka sejak itulah uang harta dan segala miliknya diberikan kepada baitul mal untuk sodako bagi kepentingan umat Islam Ringkas cerita, ternyata si kakek pun sudah menjadi ahli orang baik atau menjadi orang dermawan gara-gara mendapatkan sodako yang tidak disangka-sangka dari selaki yang kepitingin mengamalkan sodako yang dirahasiakan. Masyarakat muslimin mudah-mudahan riwayat singkat ini bisa menggugah kita sebagai Tolak ukur dari keikhlasan kita Bagaimana caranya sodako yang dapat diterima dan berpengaruh Bagi kehidupan kita maupun masyarakat yang mendapatkan sodako kita. Dan mudah-mudahan di dalam kesempatan yang baik ini kita bisa mengamalkan memperbanyak amalan-amal ibadah pada bulan Rajab. Mudah-mudahan amalan kita juga diterima oleh Allah SWT dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma آمين جعلنا الله إياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله موافق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن